Setelah pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahaya mendoakan kejelekan apakah kejelekan untuk diri sendiri maupun kejelekan untuk orang lain dan juga kita sudah jelaskan pembagian doa ditinjau dari yang didoakan Yang pertama adalah seseorang mendoakan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah seorang muslim mendoakan orang lain dari saudaranya kaum muslimin agar mereka mendapatkan hidayah, ampunan dari Allah atau berbagai kebaikan lainnya. Kemudian yang ketiga seseorang berdoa kepada Allah untuk kebaikan dirinya dan juga orang lain dan seterusnya dari apa yang sudah kita bahas. Maka sekarang kita akan memasuki pembahasan at-taubatu minadz-dzunubi baina yadayid du'a. Bertaubat dari dosa pada saat berdoa. Jadi di antara adab berdoa adalah mengawali doa dengan taubat kepada Allah. Taubat dari segala jenis dosa dan kesalahan. Ya. Dan banyak contohnya seperti juga di dalam salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengawali permintaan dengan tasbih, tahmid, kemudian apa? Istighfar. Dan sudah kita lalui pembahasan tentang mengawali doa dengan memuji dan menyanjung Allah. Jadi perintah Allah ada tiga di situ. Fasabbih perintah untuk bertasbih. Bihamdi rabbika perintah untuk apa? Bertahmid wastaghfir perintah untuk beristighfar dan Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sejak turun surat ini beliau selalu membaca dalam ruku' dan sujudnya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya kan? Tasbihnya terdapat pada lafaz subhanakallahumma. Tahmidnya terdapat lafaz wa bihamdika. Istighfarnya terdapat pada lafaz apa? Allahumma gfirli. Nah, Masya Allah. Jadi, kalimat yang tidak panjang tapi mencakup tiga hal tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan. Mensucikan Allah dari sifat sifat yang tercela. Jadi nggak boleh menyandarkan sifat-sifat yang tercela sifat yang jelek, sifat yang buruk kepada Allah. Allah fakir, misal Allah mengantuk, tidur, Allah punya anak dan seterusnya. Ini kita sucikan Allah dari sifat-sifat tercela tersebut dengan cara apa? Bertasbih. Subhanakallahumma. Adapun tahmid kita menetapkan bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah sehingga kita memujinya. Dan yang ketiga, istighfar, memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara adab kita di dalam berdoa adalah mengawali doa kita dengan taubat kepada Allah. Taubat dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Diingat, adakah hari ini kita melakukan kesalahan? Adakah orang yang kita zolimi? Adakah ucapan dusta yang kita ucapkan? Terus introspeksi diri. Untuk kemudian mendorong kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan itu sebelum selanjutnya kita meminta apa yang ingin kita pinta. Dan pasti ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah yang namanya manusia tempat jatuh padanya khilaf kesalahan kullu bani adam khata setiap bani adam itu banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang banyak bertaubat ya Jemaah rahimakumullah, kenapa kok di antara adab berdoa mengawalinya dengan taubat? Jawab karena dosa ya kesalahan yang kita perbuat ini bisa saja menjadi salah satu sebab tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah. sebagaimana sikap ketaatan kita, kejujuran kita di dalam beribadah, di dalam keimanan menjadi sebab dikabulkannya doa. Demikian sebaliknya, dosa dan kesalahan menjadi sebab tidak dikabulkannya doa. Oleh karena itu, Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah beliau berkata la tastabti'ul ijabata idza da'auta wa qad sadatta turuqaha bidzunub Janganlah engkau merasa lamban dikabulkannya doa. Sementara engkau telah menutup jalan-jalan pengabulan itu dengan sebab apa? Az-zunub, dosa. Dosa-dosa. Kesalahan-kesalahan kalian yang telah menjadi sebab tertutupnya jalan-jalan pengabulan doa itu. Berarti jemaah rahimakumullah dosa, kesalahan, kemaksiatan ini memiliki akibat-akibat yang buruk. Pasti itu. Yang namanya dosa, kemaksiatan pasti ada dampak yang menyakitkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Dan ketahuilah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Wa ya'fu an katsir. Tidak ada yang menimpa kamu dari suatu musibah melainkan disebabkan oleh perbuatan kamu kemaksiatan yang kamu perbuat dosa dan kesalahan yang kamu lakukan wa ya'fu an katsir itu dalam keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kebanyakan dari kesalahan yang kalian perbuat. Artinya tidak setiap kamu berbuat dosa, salah langsung Allah timpakan musibah. Tidak. Karena Allah katakan kebanyakannya, sebagian besarnya dosa dan kesalahan yang kamu perbuat itu sudah dimaafkan oleh Allah. Apalagi kalau kita bertaubat, beristighfar. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, dosa dan maksiat itu memiliki akibat yang buruk, dampak negatif yang akan dirasakan oleh pelakunya di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan dari ayat yang kita baca, dosa itu bisa menghilangkan kenikmatan yang telah Allah berikan. Kita udah dapat nikmat. Tapi dengan sebab dosa yang dia perbuat, hilanglah kenikmatan itu darinya. Ya. Ini. Tidaklah suatu nikmat hilang dari seseorang melainkan karena apa? Karena dosa. Karena kesalahan. Karena kemaksiatan yang dia lakukan. Begitu juga tidaklah seseorang ditimpa musibah melainkan juga karena dosa. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ma nazala bala'un illa bizanbin tidaklah turun suatu bala musibah bencana kepada seseorang melainkan karena dosanya wala rufi'a illa bitaubatin dan bencana itu musibah itu petaka itu tidak akan diangkat melainkan dengan apa? taubat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Lihat, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah diberikannya kepada seorang hamba hingga hamba itu sendirilah yang telah merubahnya. Tadi kita katakan apa? dampak dosa dan maksiat itu diantaranya dapat menghilangkan kenikmatan yang ada. Dan ayat ini Allah katakan Allah tidak akan merubah nikmat yang telah dia berikan kepada satu kaum. Hingga mereka lah yang telah mengubahnya. Berarti hilangnya kenikmatan itu karena ulah manusia itu sendiri. Karena Allah katakan Allah tidak merubah nikmat yang Allah berikan. Naam. Jadi jemaah rahimakumullah, bagaimana si hamba merubah kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya? Misal, nikmat ketaatan. Dia telah merubahnya dengan dia melakukan kemaksiatan. Ya nikmat syukur. Dia merubahnya menjadi kufur. Nikmat dia melakukan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah. Tapi dia rubah dengan melakukan sebab-sebab kemurkaan Allah Azza wa Nah, kalau si hamba seperti ini, dia yang telah merubah kenikmatan yang telah Allah berikan, maka Allah pun merubah untuknya kenikmatan itu men berubah menjadi bala, menjadi bencana, menjadi musibah sebagai apa? balasan yang setimpal untuk si orang tadi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Dosa itu juga menjadi sebab seorang hamba rendah di hadapan Allah. Ya. Dan juga rendah di hadapan manusia. Kalau seseorang sudah direndahkan oleh Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang direndahkan oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat memuliakannya. Ya, kenapa Allah merendahkan seseorang? Tadi. Karena sebab apa? Dosa yang dia perbuat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ini. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu adalah yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah. Ya. Yang paling taat di dalam menjalankan syariat agama ini Berarti jamaah rahimakumullah kedudukan seseorang di sisi Allah itu sesuai dengan kadar ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah. Maka ukurlah diri kita. Seperti apakah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Ukur kadar ketaatan dan ketakwaan kita. Jemaah, Allah wa iyyakum. Kalau seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, maka dia menjadi rendah di hadapan Allah. Yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan antara dia dengan Allah. Berarti siapa yang memutuskan hubungan? Si hamba. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa atau kemaksiatan yang dia perbuat. Kalau terjadi pemutusan seperti ini, maka terputuslah sebab-sebab kebaikan dari seorang hamba. Terputus jalur yang akan mendatangkan kebaikan untuk si hamba tadi, otomatis bersamaan dengan itu yang akan tersambung dengannya adalah apa? Sebab-sebab kejelekan. Wal Kalau sudah seperti ini keadaannya ibu-ibu, kehidupan apakah yang dimiliki oleh si hamba tadi? sementara telah terputus darinya sebab-sebab kebaikan telah terputus antara dia dengan Allah satu-satunya zat yang dapat melindungi dia menolong dia ya di mana seorang hamba tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah walau sekejap mata tapi sudah terputus hubungan dia dengan Allah makanya disambung lagi dengan cara taubat dengan cara bertakwa memperbaiki dirinya di dalam ketaatannya kepada Allah jemaah rahimani wa rahimakumullah kemudian di samping itu dosa-dosa dan kemaksiatan mengakibatkan seorang hamba dilupakan Allah. Nauzubillah. Dilupakan Allah, ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan si hamba tadi bersama dirinya sendiri atau bahkan bersama syaitan yang telah menyertainya. Ini adalah kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia lakukan untuk besok Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Selanjutnya kata Allah, "Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah maka Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19 ini Allah memerintahkan agar kita bertakwa kepadanya dan Allah melarang kita jangan menyerupai orang yang melupakan Allah. Gimana melupakan Allah? Yaitu meninggalkan ketakwaan kepadanya. Dengan sebab mereka melupakan Allah, Allah menghukum. Dengan cara apa? Orang itu pun dilupakan oleh Allah. Ditinggalkan, dibiarkan. Ya, sehingga si hamba tadi jemaah rahimani wa rahimakumullah lupa akan dirinya. Lupa apa saja kemaslahatan untuk dirinya. Lupa apa saja yang dapat menyelamatkannya dari azab. Makanya kita lihat. Orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia telah mengabaikan kemaslahatan untuk dirinya. Orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan dia telah mengabaikan kemaslahatan itu, menyia-nyiakan kemaslahatannya. Sehingga Allah pun melupakan dia. Dia dilupakan oleh Allah. Allah tinggalkan dia, Allah biarkan dia. Sehingga semua urusannya terasa sulit. Ya, tidaklah dia menghadap kepada satu urusan melainkan dia dapati pintu tertutup baginya. Tidaklah dia menghadap kepada satu masalah, melainkan dia dapati kesulitan dalam menyelesaikannya. Berbeda dengan orang yang bertakwa, urusannya menjadi mudah. Ya. Kebaikan, kesenangan, kebahagiaan dan ketenangan akan senantiasa ada bersamanya Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wasi'atan fil rizqi wa quwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sesungguhnya al-hasanah segala macam bentuk kebaikan ya ketaatan amal soleh itu akan memberikan pengaruh apa pengaruhnya orang yang melakukan ketaatan itu kebaikan itu dia memiliki cahaya di wajahnya Iya. Sinar, wajahnya itu bersinar. Dan kita dapati para ulama alul hadis, para ulama ya, seperti itu keadaannya. Wajah yang bersinar. Wa fil qalbi. Cahaya di hati. Wasi'atan fil rizqi. Keluasan dalam rizkinya dia wa quwwatan fil badani kekuatan pada badannya iya masya Allah makanya sedikit tidur tapi kok kuat badannya ya karena apa pengaruh ketaatan dan amal saleh wa mahabbatan fi qulubil khalqi dan juga apa mendatangkan kecintaan di hati makhluk. Orang-orang mencintainya, menyenanginya. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti kebaikan, kesenangan, kebahagiaan dan ketenangan itu berada dalam ketaatan. Makanya kebahagiaan yang sembuh atau sesaat orang-orang yang mencari kebahagiaan itu dengan cara berbuat maksiat kepada Allah dengan pergi ke diskotik ya atau apa berpesta hura-hura itu adalah kebahagiaan sifatnya sementara yang akan mendatangkan azab yang sangat pedih. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketaatan itu akan memiliki apa? pengaruh di wajah, di hati, di rizki, di badan, dan juga di hati manusia. Sebaliknya, wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق sedangkan kejelekan kemaksiatan amalan-amalan yang buruk itu juga memiliki dampak di wajah terdapat kesuraman di wajahnya ya, hatinya menjadi gelap ya sehingga banyak yang mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri badannya menjadi lemah terlihat males nggak semangat ya jadi jangan takut dengan sebab melakukan ibadah tahajud misal waduh saya kalau tahajud nanti siangnya jadi ngantuk males nggak semangat ya berarti yang perlu dikoreksi adalah keikhlasan dia di dalam ibadah karena apa yang namanya ibadah harusnya memberikan dampak positif badannya menjadi kuat Buktinya siapa? Fatimah radhiyallahu anha ketika minta pembantu ya. Tapi Nabi justru memberikannya kepada dia amalan-amalan zikir. Kenapa? Karena dengan berzikir melakukan ketaatan itu dapat menambah kekuatan pada badannya. Nah, wa nuqsan fi rizqi Kemaksiatan dosa pun dapat mengurangi rezeki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi dan akan mendatangkan kebencian di hati manusia. Ya, fitrahnya orang itu nggak suka kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk bersikap apa? penuh hati-hati dari dosa dan kemaksiatan. Iya. Bertaubatlah kepada Allah dari setiap dosa dan kesalahan. Kembalilah kepada Allah zat satu-satunya yang maha mem, apa melindungi dia. Nah, dengan taubat ini adalah upaya kita untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada jalan menuju keberuntungan kecuali dengan taubat. Watubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an semuanya. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Allah menggunakan fi'il amr, kata perintah, ia menunjukkan taubat itu hukumnya wajib Kemudian Allah menyeru dengan seruan yang indah, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan buah daripada taubat, yaitu kalian akan meraih keberuntungan. Keberuntungan. Ya, setiap orang yang bertobat pasti beruntung. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, nggak akan ada ceritanya orang, waduh saya nyesel kenapa taubat ya Padahal itu kan apa? menguntungkan sekali. Nauzubillah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh, taubat yang semurni-murninya. Murni karena Allah. Lalu Allah menyebutkan keutamaannya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan mengampuni sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kamu. Lalu kamu taubat wa yudkhilakum jannat. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, taubat itu adalah wajib menjadi keharusan atas setiap muslim dan muslimah ya berdasarkan ayat ini karena Allah menggunakan kata perintah Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh aku bertaubat dalam satu hari seratus kali Ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kata Imam An Nawawi rahimahullah bertaubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Lalu kata beliau, ya, apabila kemaksiatan itu ya berkaitan antara hamba saja dengan Allah tidak berkaitan dengan hak manusia, maka ada tiga syarat. Ahaduha ayyuqli'a anil maksiyah. Pertama dia harus berhenti dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Wasani ayyandama ala fi'liha. Dia harus menyesal perbuatan dosa yang telah dia terjatuh padanya wasalis dan yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan ya bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan itu selama-lamanya ini tiga syarat taubat hilang salah satu dari tiga tersebut nggak sah taubatnya tapi kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan Bani Adam dengan sesama manusia maka syaratnya ditambah yang keempat yaitu apa berlepas dari hak pemiliknya kalau berkaitan dengan harta dia kembalikan kepada pemiliknya ya berkaitan dengan kehormatan meminta maaf kepada yang bersangkutan dan seterusnya Nah ini jemaah rahimani warhamukumullah. Jadi mengawali doa dengan taubat ya istighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatu taubati ar ila Allah biltizam ma yuhibbu wa tark ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Kemudian Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah dengan komitmen pada apa saja yang Allah sukai. Ya. Meninggalkan apa saja yang tidak disukai oleh Allah. Dia kembali dari perkara yang tidak disukai kepada perkara yang Allah sukai. Berarti taubat itu mengandung dua perkara. Ya, pertama tarkun lidzunub wa nadamun ala fi'liha wa azamun ala adamil audati ilaiha. Pertama meninggalkan dosa-dosa, menyesali dan bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa itu. Yang kedua, iqbalun ala ta'ah. jadi bukan cuma meninggalkan dosa, enggak lagi melakukannya, udah saya tobat enggak lagi melakukannya, nyesal juga dan bertekad juga enggak bakal kembali melakukan hal itu. Maka harus diiringi yang kedua. Apa itu iqbalun ala ta'ah? Dia menghadap kepada ketaatan. Ya, memperbaiki dengan memperbaiki dirinya dengan melakukan amalan, melakukan ketaatan, melakukan amalan saleh dan bertekad untuk istiqomah di atas ketaatan dan amal saleh itu. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam surat An-Nur ayat 31 tadi sudah kita bacakan bahwa setiap orang yang bertobat pasti beruntung. Tapi keberuntungan itu tidak didapatkan kecuali dengan mendatangkan dua perkara tadi. Apa dua perkara tadi? Hah? Meninggalkan dosa, kemudian menggantinya dengan ketaatan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Selanjutnya Allah berfirman, "Wa man lam yatub faulaika zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lihat. Dengan sebab seseorang meninggalkan perintah Allah dikatakan dia telah melakukan kezaliman. Dia yang telah menzolimi dirinya sendiri dengan sebab apa dia nggak taat terhadap perintah Allah. Atau dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Berarti orang yang zolim dikatakan menzolimi diri sendiri. Lu gimana kok menzolimi diri sendiri? Masa ada orang yang mau menzolimi dirinya sendiri? Kan biasanya kalau berbuat zolim ke orang lain, menyakiti orang, menzolimi orang, kok menzolimi diri sendiri? Gimana caranya orang dikatakan menzolimi diri sendiri? Nah, Yaitu di saat dia meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah atau di saat dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah maka orang tersebut telah menzolimi dirinya sendiri. Dan Allah katakan, faula ikahumul zalimun. Mereka itu adalah orang yang zalim. Status zalimnya itu nggak bakalan hilang dari dirinya kecuali melalui pintu yang namanya taubat. Ya. Taubat yang mengumpulkan dua perkara tadi, bukan cuma meninggalkan dosa tapi juga harus dia ganti dengan apa? Melakukan ketaatan dan amal saleh. Memperbaiki diri, mengadakan perbaikan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah sesungguhnya taubat itu berarti merangkum syariat-syariat Islam yang ada ya. Dan itulah hakikat iman. Agama kita seluruhnya masuk dalam cakupan kata taubat. Ya. Makanya di antara sebab seorang hamba dicintai oleh Allah adalah karena banyak bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut apa? Ah, yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ini ayat menjelaskan sebab dicintai oleh Allah dua. Banyak melakukan taubat dan suka toharoh. Toharoh mensucikan dirinya zohir maupun batin. Mensucikan zohir bagaimana? Menjaga dalam kondisi punya wudhu, membersihkan dari apa najis, mengangkat hadas, dan juga toharah batin, mensucikan hatinya dari sifat dengki, ria, ketergantungan kepada makhluk, ya, dan seterusnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang mungkin ini sering kita dengar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba Nabi bersabda lillahi asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu. Sungguh Allah itu lebih gembira terhadap taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Lihat, kegembiraannya Allah ini lebih dahsyat dibandingkan kegembiraan salah seorang di antara kalian yang kehilangan apa? kendaraannya. Di sini disebutkan apa? salah seorang di antara kalian ya dia mempunyai hewan tunggangan di suatu negeri yang tidak berpenghuni fanfalatat minhu Lalu hewan itu pun lepas darinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sementara di atas hewan itulah makanannya dan minumannya. Jadi sudah di negeri yang asing, enggak ada penghuninya, ya. Kemudian ini kendaraannya entah kabur kemana, padahal perbekalan ada di atasnya. Fa'ayisa minha orang ini pun putus asa. Fa'ata syajaratan kemudian dia mendatangi sebatang pohon. Fattaja'a fi dia berbaring di bawah naungan pohon itu. Qad ayisa min rahilatih dia sudah putus asa untuk mendapatkan kembali hewan tunggangannya tadi. Fa'ba'inamahu huwa kadzalik, ketika dia dalam keadaan seperti itu, id huwa biha qa'imatan indahu tiba-tiba hewan tunggangannya tadi telah berdiri apa di sisi dia wah balik lagi nih hewannya fa akhadha bi khitamiha maka dia pun segera mengambil kekangnya saking gembiranya dia berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu akhfa min syiddatil farah Keliru dia mengucapkannya karena apa? Saking gembiranya, saking senengnya. Tapi kata Nabi apa? Allah lebih gembira kepada taubat hambanya dibandingkan kegembiraan orang tadi yang kehilangan hewan tunggangannya. Masya Allah. Ini berarti Allah disifati dengan sifat gembira. Ya, dan kegembiraan Allah kepada seorang hamba dengan adanya sebab. Di antaranya adalah taubat. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah setelah kita mengetahui keagungan taubat di sisi Allah, maka tidak sepatutnya ya, seseorang itu mengakhirkan taubat. Ya, menunda-nunda taubat. Mengulur-ngulur waktunya taubat ah nanti sajalah taubat ini masih masih muda ya mas saya masih mau senang-senang dulu naudzubillah wajib bagi dia bersegera untuk taubat ketika dia mengakui dirinya salah ketika menyadari dirinya banyak dosa jangan menunda ya karena dia nggak tahu akhir kehidupannya seperti apa kapan dia meninggal dunia Sedangkan pintu taubat itu terbatas selagi ajal belum sampai di kerongkongan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن Taubat itu kata Allah bukan untuk mereka yang mengerjakan keburukan hingga apabila salah seorang mereka berada di ambang kematian lalu dia berkata aku taubat sekarang bukan seperti itu taubat yang diterima oleh Allah dan Nabi bersabda Inna Allah Ta'ala yakbalu taubat al-abdi malam ma'alam yaghargir Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum sekarat sebelum ruhnya sampai di kerongkongannya jadi kapan waktu taubat berakhir kalau ajal sudah sampai di tenggorokan. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan kalau matahari sudah terbit dari barat. Ya. La hijrah hijratu hatta atau taubah. Hijrah tidak berhenti hingga taubat berhenti. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Taubat tidak akan berhenti hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya terbit dari arah barat berarti sudah kiamat nah makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya innal mubadarata ila taubati minadz dzanbi fardun 'alal faur ya Sesungguhnya bersegera taubat dari dosa itu adalah kewajiban yang segera harus dilakukan. Nggak boleh diundur. Nggak boleh diundur. Fama akharaha asallaha bitakhir. Kapan seseorang mengundur taubatnya, menunda-nundanya, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dengan sebab pengunduran tadi. Ya, berarti jemaah rahimakumullah menunda-nunda taubat mengulur-ngulur waktunya untuk bertaubat ini termasuk maksiat yang butuh kepada taubat tersendiri iya jadi kalau dia taubat maka tersisa baginya taubat yang lain apa itu dia sudah taubat dari segala jenis perbuatan dosa dan yang, yang dia lakukan. Tapi karena sebab dia mengakhirkan waktu taubatnya, butuh kepada taubat yang kedua. Apa itu? Karena mengakhirkan taubat itu sendiri. Nah, makanya yang lebih baik seseorang taubat itu dengan lafal umum. Ya. Taubat yang sebaiknya dilakukan seorang hamba adalah taubat secara umum dari dosa-dosa yang dia lakukan, baik yang dia ketahui maupun yang tidak dia ketahui. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Ya, Allahumma. Contohnya adalah nak sabda Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya, apa ketika Nabi saw bersabda asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml kesyirikan pada umat ini lebih tersembunyi daripada jejak semut lalu Abu Bakar bertanya bagaimana saya berlepas diri darinya ya Rasulullah kalau kesyirikan sangat tersembunyi terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia jatuh pada kesyirikan maka kata Nabi kamu baca Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam dan aku mohon ampunan kepadamu dari apa yang aku tidak ketahui. Nah, ini jadi permohonan ampun dari apa yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Karena terkadang manusia tidak mengetahuinya, namun Allah zat yang maha mengetahui dosa dan kesalahan hamba yang, yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Nih, salah satu contoh doa. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli Ya Allah ampunilah untukku kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, wa israfi fi amri, berlebih-lebihannya dalam urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, dan apa yang kau lebih tahu tentangnya daripada aku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli, ya Allah ampunilah untukku, kesungguhanku, keseriusanku maupun candaku, wa khata'i wa amdi ketidaksengajaanku maupun kesengajaanku wa kullu dzalika indi dan semua itu ada padaku Allahumma li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ampunilah untukku apa yang aku dahulukan dan yang aku akhirkan nah ini ya jadi minta ampun kepada Allah terhadap pengunduran menunda-nunda mengakhirkan di lafat ini tadi. Allahumma gfir ma qaddamtu wa ma akhartu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang aku sembunyikan maupun yang aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa yang kau lebih tahu tentangnya daripada aku. Anta ilahi la ilaha illa anta. Engkau adalah sesembahanku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini contoh doa Nabi, istighfarnya beliau, taubatnya beliau dengan lafat umum. Begitu juga contoh yang lain. Allahumma gfir li zambi kullahu diqqahu wa jullahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku seluruhnya. Seluruhnya. Yang kecil maupun yang besar yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, dan yang awal maupun yang akhir. Nah ini ya, jadi sekali lagi jemaah rahmakumullah, taubat sebaiknya dilakukan seorang hamba adalah dengan taubat secara umum, ya seperti tadi yang dicontohkan. Nah, kemudian jemaah rahmakumullah kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah apa kesempurnaan dalam taubat itu mencakup tiga perkara. Ya. Kesempurnaan dalam taubat mencakup tiga perkara. Al-awwalu ta'mimu jami'adz-dzunubi واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته Iya. Pahami ini kesempurnaan taubat pertama mencakup seluruh dosa. Iya. mencakup seluruh dosa sampai ke akar-akarnya di mana dia tidak meninggalkan satu dosa pun melainkan bertobat darinya seperti tadi yang dicontohkan oleh Nabi ini yang pertama berkaitan dengan dosa yang kita bertobat darinya jangan menyisakan Ya Allah saya bertobat dari dosa yang ini Kalau yang itu nanti dulu Jangan kayak gitu Ya Kalau yang itu saya belum bisa taubat Ya Allah saya masih sangat butuh Ya Itu gak sempurna taubatnya Yang namanya taubat semuanya Sampai ke akar-akarnya Jangan disisakan sedikit pun Ya nah, Kadang orang merasa wah saya kalau tobat dari yang ini mampu. Tapi kalau yang itu waduh jangan dulu deh. Masih berat. Belum sempurna. Ini yang pertama ya, taubat dari segala jenisnya. Ya, dari segala jenis dosa yang kita bertobat darinya. Kemudian yang kedua, ijma'ul azmi was sidqi bikulliyatihi 'alaiha. Nah, ini berkaitan dengan apa eh, orang yang bertaubat ya berkaitan dengan dirinya orang yang bertaubat apa itu dia harus jujur mengumpulkan tekadnya nggak ada keraguan ya betul-betul dia fokus ini semua dilakukan mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksa dan azab api neraka. Ya, jujur, jangan dia taubatnya karena apa? Hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, takhlisuha minas hawaib wal ilal al-qadiha fi ikhlasiha yaitu membersihkannya dari kotoran-kotoran dan pengganggu-pengganggu yang bisa merusak keikhlasannya. Artinya taubatnya itu semata-mata karena takut kepada Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ya. Bukan seperti orang yang bertaubat karena dirinya sudah apa? terpaksa. Ya, atau karena dia sudah mulai merasakan sakit yang dia derita karena dampak kemaksiatan yang selama ini dia perbuat akhirnya dia taubat. Ya, bukan karena itu. Berarti jama'ah rahimakumullah, kesempurnaan taubat mencakup tiga perkara. Pertama tadi berkaitan dengan dosa yang kita bertobat darinya, harus semuanya, jangan sisakan sedikit pun. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zat yang kita bertobat kepadanya, yaitu Allah. Kita ikhlaskan semata-mata untuk apa? Ee, eh, Eh, karena Allah, karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga berkaitan dengan diri sendiri sebagai orang yang bertaubat, dia harus jujur, harus mempunyai tekad yang bulat ya untuk segera melakukannya, melakukan taubat. Ini saja yang dapat kita bahas. Insya Allah pada pertemuan mendatang masih akan melanjutkan tentang taubat kenapa digandingkan penyebutannya banyak dengan istighfar. Ya, dan istighfar banyak digandingkannya dengan tauhid. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya, perbedaan antara istighfar dan taubat. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taubatan nasuha dan menunjukkan kepada kita siratul mustaqim dan memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam ketaatan kepadanya.